Baik, pemirsa dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Segala puji hanya bagi Allah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai setiap bentuk kejadian. Tidak ada kata-kata yang indah Melainkan lidah kita senantiasa berzikir mengingat Allah. Dan ingat zikir itu bisa menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau ingin selamat di dunia dari bencana dan kalau ingin selamat nanti di akhirat dari malapetaka, ketika hidup di dunia perbanyaklah selalu mengingat Allah. Karena kalau kita mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat kita nantinya. Allahu Allah Allahu Rabbi awli wa hasbi mali siwahu Salawat serta salam akan selalu kita hadiahkan buat sosok agung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, pemirsa yang dimuliakan Allah, ini hari kajian kita sedikit unik Hari ini kita akan mengangkat tema tentang istilah yang sering tidak asing lagi di tengah di telinga anak-anak muda namanya TTM. Ah, kira-kira apa? Teman tapi mesra. Bukan. <laughs> Ingatnya di lagu aja. Hmm. Teman tapi mesra. Bukan, ini agak beda. Ini namanya TTM. Pemirsa, teman tapi muak. <laughs> teman tapi musuh juga bisa. Teman tapi muak. Ngelihat dia muak aja kita muak. Dari nggak mual dia jadi muntah. Hmm. Kenapa? Tentu ada sebab-sebabnya yang membuat kita jadi kesal kepada dia. Makanya ini hari kita akan berbicara tentang teman. Ingat kita hidup di dunia ini kita sebagai makhluk sosial. Kita tidak akan bisa hidup sendirian kalau tidak karena bantuan makhluk-makhluk lain. Benar nggak? Hmm. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah menjadikan kita manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu. Untuk agar kita saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ada orang Padang undi-mandi Ada orang Sunda eleh-eleh. Ada orang Semarang weleh-weleh. Ada orang Betawi bujubune. Betul kan? Nah, inilah namanya keragaman. Kalau semuanya orang Padang gak enak kan? Kalau ada semuanya orang Sunda kurang ada warnanya makanya Allah jadikan kita ini bersuku-suku biar kita saling kenal tapi tetap ada aturan untuk saling kenal pinter-pinterlah memilih teman pilihlah teman yang bisa membuatmu makin dekat dengan Allah makanya sebentar lagi saya akan membagi teman itu ada lima ada lima tipe teman ah kira-kira teman kalian itu termasuk teman seperti apa semua orang pasti punya teman, pasti punya sahabat kan? Betul kan? Ah, yang pertama namanya teman kategori wajib. Definisinya, teman yang satu ini dia ada di dekat kita. Adanya dia memberikan manfaat buat kita. Dia ada menyenangkan hati kita. Ketika dia tidak ada, dirasakan sebagai satu kehilangan. di Dikangen-kangenin, ditelepon-telepon. Kenapa dia bisa menjadi begini? Karena dia tipe teman idaman. Kenapa dia bisa jadi idaman? Karena dia memiliki lima hal menurut pandangan Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama, karena dia memiliki akhlak yang sangat mulia. Orang mana sih yang gak senang punya teman kalau akhlaknya mulia? Uh, ketemu pasti dirindu-rindukan. Berpisah pasti dikangen-kangenin. Betul kan? Yang kedua, bukan cuma akhlaknya saja yang mulia, dia orangnya punya kepintaran kata Imam Ghazali. Pertama akhlaknya, kedua mohon maaf, kedua ketakwaannya, yang ketiga kepintarannya, yang keempat dia jadi idaman karena kezuhutannya. Dan yang kelima karena kejujurannya. Nah, kalau lima ini ada pada diri teman kita, dia bisa jadi teman yang idaman. Adanya dia dirindu-rindukan ketika dia tidak ada di kangen-kangenin. Baru sebentar ketemu dengan kita, dia ngasih tahu, mohon maaf ya, saya mau kerja ke kantor. Uh, dia pergi, kita merasa kehilangan. Langsung kita kirim SMS. Friend, kangen. Dia keluar dari kantor, nemuin kita. Besok dia masuk kantor lagi, kita kirim SMS lagi. Friend, kita keluar yuk. Dia keluar lagi, nemuin kita. Hari ketiga masuk kantor lagi, kita kirim SMS. Friend, main bola yuk bareng yuk <laughs> oh dia keluar lagi hari keempat dia dipecat gara-gara kita <laughs> teman hari dia aja nggak bener <laughs> nah, itu jadi tipe yang pertama teman tipe wajib nah, kedua teman tipe sunnah levelnya agak turun sedikit dia ada di sekitar kita kehadirannya memang kita nanti nantikan dia ada nyenengin hati kita dan dirasakan memberikan manfaat yang banyak bagi kita. Tapi ketika dia tidak ada di sisi kita, dia tidak ada di hadapan kita, dia tidak ada di sekitar kita, tidak begitu dirasakan sebagai satu kehilangan. Dia ada nyenengin, dia nggak ada enjoy aja. Kenapa bisa begini? Mungkin dia tipe teman yang cuma mencari-cari kesempatan dalam kesempitan. Dia enggak ikhlas nemenin kita. Dia cintanya enggak terlalu besar dengan kita. Makanya dia termasuk tipe teman yang sunnah. Ah. Nanti kita lanjutkan dari setelah yang satu. Pemirsa dimuliakan Allah. Ah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama ada tipe teman kategori wajib. Dia ini tipe teman idaman. Kalau bergaul dengan dia, kita jadi baik insya Allah. Yang tadinya kita nggak bisa baca Quran, berteman dengan dia jadi pandai baca Quran. Yang tadinya mungkin iman kita nggak sempurna, berteman dengan dia makin meningkat iman kita. Intinya teman yang pertama ini seperti apa yang dikatakan Nabi dalam riwayat hadisnya, berteman dengan penjual minyak wangi, kita dapat apa? Wangi, wangi di dunia, wangi juga nanti di akhirat. Tapi kalau berteman dengan penjual bara api, kita kepercik api. Logikanya kalau kan sampian punya teman tukang perokok, walaupun kita nggak perokok, minimal baju kita pada lubang-lubang loh. Betul kan? Tapi kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi kita dapat harumnya. Jangankan sama penjual minyak wangi, kita nemenin teman-teman penjual minyak wangi kita dapat apa? dapat diskon kalau belanja. <laughs> Iya kan? Tuh, sudah ada manfaat kan? Ah, tipe yang pertama ini, tipe teman yang selalu mengajak kepada kebaikan. Ketika kita mulai tergelincir, dia menegur kita. Jangan, kamu nggak boleh begini. Dia mengamalkan ayat ayat Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw" Dia selalu memberikan nasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Ketika kita melenceng, diarahkan kita untuk kembali kepada Allah. Ketika kita dapat ujian, diarahkan kita untuk bersabar. Intinya teman yang ini betul-betul bisa membuat kita makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Rasul, makin baik di mata manusia. Itu teman yang baik. Ciri-cirinya apa? Dia ketika lihat kita susah, dia ikut susah. Makanya kata seorang Syekh Ibrahim al Bayjuri bukan Bajai Bayjuri ya, Ibrahim al Bayjuri dia menyebutkan, ciri-ciri teman yang baik itu adalah ketika dirimu mengalami kesusahan, maka dia orang pertama yang akan mengasakan susah. Tapi ketika dirimu mengalami, mendapatkan kebahagiaan, dia relakan dirinya mendapatkan kebahagiaan, menjadi orang yang terakhir merasakan bahagia. Itu teman yang baik. Makanya kalau urusan teman, jangan pernah kita menilai kecintaan seberapa besar kecintaan teman kita kepada kita tapi nilailah dulu sebesar apa kecintaan kita kepada teman kita nah, jadi yang pertama tipe wajib yang kedua tipe sun ini cirinya teman yang gak ikhlas kalau berbegaul kalau dia ngasih sesuatu terkadang mengharapkan sesuatu yang lain kalau kita ada uang dia ngedeketin kita ketika kita nggak ada uang <laughs> dia jauh dari kita teman yang tidak ikhlas dalam menjalin persahabatan. Ah, yang ketiga, ada namanya teman kategori mubah. Ah, orang yang satu ini dia ada di samping kita, dia nggak ada sami mawon, nih mas. Dia ada nggak bisa membuat kita mulia, dia nggak ada nggak bisa merusak kita. Ini teman tipe mubazir, cuma ngeramiin kampung. Tipenya lo, loyo, letoy, nggak punya semangat, asal-asalan ibadahnya Senin Kemis STMJ <laughs> iya kadang sholat kadang enggak orangnya lesu banget ngomongnya enggak ada semangat hidup belajarnya apalagi kelemar-kelemar ya. <laughs> orangnya kelemar-kelemar la yahya wa la yamut enggak mati juga enggak hidup ini enggak ada punya semangat hidup nah kalau bergaul dengan orang yang lemah kita jadi lemah bergaul dengan orang yang enggak punya cita-cita kita enggak akan jadi sukses ke depan Makanya kata Nabi benar, ar-rajulu ar-rijalu ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maksudnya keyakinan temannya. Kalau orang itu baik, dia jadi baik. Falyandur man yukhalil kata Rasul. Lihat siapa temannya. Orang itu kalau mau jadi baik, lihat dulu temannya. Gimana mau baik kalau temannya orang jahat? Kalau temannya narkoba, dia bisa dicap juga jadi orang narkoba. Makanya seseorang itu diukur siapa yang ada di sekitarnya. Kalau temannya orang baik, insya Allah dia akan menjadi baik di mata masyarakat. Yang keempat, tipe teman kategori makro. Dia ada, tidak diharapkan. Dia tidak ada, justru diharapkan. Yang paling bahaya nih, jangan sampai nih kita punya teman tipe haram Tipe haram itu dia ada, tidak diharapkan karena kehadiran dia mendatangkan kerugian buat kita. Mungkin dia tipe teman yang suka kasbon nggak mau bayar. <laughs> Mungkin dia tipe teman yang gak jujur. Mungkin dia tipe teman yang suka angku sombong. Ketika dia tidak ada, justru kita harapkan karena ketidakhadiran dia memberikan keselamatan, keberuntungan, ketenangan dan kebahagiaan bagi kita. Dengan kata lain yang terakhir namanya teman the trouble maker. Do you understand? Yes, ya, yes, padahal katrok. <laughs> Maksudnya apa? Dia ini tipe teman yang pembawa sial. Ada dia jadi sial. Makanya kita punya teman. Mungkin dia narkoba. Ngedeketin orang yang narkoba. Dia ketika dia ketangkap, kita ada di sana. Kita yang juga ikut kejeblos ke dalam penjara. Betul kan? Nah, itu yang sering dipesankan Rasul. Kalau mau jadi baik, berteman dengan orang baik. The troublemaker, orang yang membawa sial dekat bergaul dengan orang sial kita bisa ketiban sial. Itu yang pernah dikatakan orang Arab al-makan bil makin. Orang itu akan jadi mulia tergantung siapa yang ada di sekitarnya. Kalau dia bergaul dengan orang yang mulia maka dia akan jadi mulia. Tapi kalau dia berteman dengan orang yang hina maka bisa menjadi hina di mata masyarakat. Ah, dengan kata lain, tipe yang haram ini kita namakan TTM, teman tapi muak. Teman tapi mual, teman tapi musuh. Ah, kenapa dia bikin kita mual? Kenapa dia bikin kita jadi mual? Tentu ada sebabnya. Nanti kita akan gali setelah yang satu ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nama saya Chandra, saya dari Majelis Taklim. Nama siapa? Chandra Ustaz. Oh. Bibitnya mana? <laughs> Baik, kamu dari mana, Chan? Saya dari Majelis Taklim Al-Faria. Oh, dari iya. Majelis Taklim Al-Faria. Kalian dari penjara. <laughs> Saja, Ustaz. Ya, mau enggak silakan, Chan. Uh, yang saya mau tanyakan, uh, saya dulu um, sejak kecil berteman dekat Ustaz sama teman saya nih udah kayak saudara lah. uh, gitu. Boleh dibilang. Oh. Tapi deket banget ya. Hmm. Angin deket barengan masuknya. <laughs> Hmm, dulu main bareng uh, uh. tapi udah besar begini saya bisa sekarang Ustaz beda prinsip ya dia udah kayak anak gaul lah uh. uh, setiap saya mau ngaji saya mau sholat dia bilang ah lo so alim so kayak ustad lu uh. dia bilang gitu Eh, saya cuma hanya bisa diam sama senyum aja dikit Ustaz. Bentar. Perasaan dimana mana orang kalau senyum kan full. Emang ada senyum sedikit. Ini jangan-jangan begini senyum. Yang saya mau uh, saya mau tanyakan Ustaz, ya. uh, bagaimana saya bisa menegur dia agar dia bisa kembali lagi ke jalan yang benar terus Eh, bareng-bareng uh, bersama saya seperti kecil dulu kita ya. melakukan hal-hal yang baik gitu Ustaz. Ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, pemirsa diberikan Allah, bersyukurlah kita kalau kita diberikan teman seperti ini ketika melihat kita mulai terjerumus ke dalam kesesatan atau mulai jauh daripada Allah. Ada teman yang mau mengingatkan kita dan yang harus selalu kita ingat kalau ada seseorang yang memberikan masukan atau nasihat kepada kita dia adalah teman kita. Jangan pernah tersinggung selama nasihatnya itu selalu membuat mengarahkan kita kepada kebaikan. Karena teman sejati itu di mata Allah adalah teman yang selalu mengarahkan kepada kebaikan, tidak pernah mengajak kepada kemaksiatan. Jadi kalau ada teman yang memberikan nasihat, jangan tersinggung karena orang cinta itu selalu akan memberikan nasihat. Man ahabba nasohak. Kata orang bijak, siapa yang betul-betul dia cinta kepadamu, dia akan selalu memberikan masukan dan nasihat kepadamu. Jadi kalau ada teman lihat kita salah, dia diam aja nggak negur, berarti dia nggak setia dengan kita. Dia nggak cinta dengan kita. Ah, makanya dari sekarang kamu deketin, kamu kasih nasihat dengan sedikit. Yang pertama paling penting tunjukkan akhlak kita. Biarin orang mau bilang kita apa bau surga kek, Mau bilang kita sok alim Biarin tunjukin Terima kasih Kamu ngomong seperti itu Mudah-mudahan itu menjadi doa buat saya Mudah-mudahan saya makin alim Dan saya mendoakan Mudah-mudahan kamu juga bisa bareng lagi dengan saya Jangan dibalas dengan kejahatan Mudah-mudahan dia akan malu sendiri Melihat apa yang sudah kita contohkan Jangan dibalas dengan kejahatan Tetap deketin Tetap anggap dia sebagai teman kita sambil kita memperbaiki kesalahan dia. Insya Allah suatu saat saya yakin dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begini loh, eh, orang yang baik itu teman yang baik adalah teman yang selalu melihat kita dengan pandangan rahmatan. Rahmat artinya dia selalu melihat kita ketika melihat kita tergelincir dia akan merasa prihatin. Itu teman yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udah berapa lama nggak ketemu temannya? satu tahun nah, tidak Ah, tapi gini lain kali kalau kamu berjalan, kalau kemarin dia negor kamu, kamu soalin, giliran kamu yang negor nanti ketemu, assalamualaikum, gimana? Kamu kelihatan alim hari ini. <laughs> iya, ada kalanya dengan sindiran itu bisa berhasil. Mungkin dia malu, waduh alim gimana yang begini? <laughs> Monggo ada yang mau tanya silakan, bukan yang curhat teman-temannya. Hmm, monggo. Ah, apa nih? Monggo silakan. Kadang-kadang kita sering kesel loh lihat teman yang bikin kita mual lihat teman apa biasanya? Karena tiga lakunya, karena kesombongannya. Makanya begini loh, kata seorang sahabat ya, Ja'far Shadiq dia pernah mengatakan lebih baik aku menyendiri daripada aku duduk dan bergaul dengan teman yang jelek lebih baik aku menyendiri nggak punya teman daripada aku harus duduk dan bergaul dengan teman yang jelek. Karena bergaul dengan teman yang jelek bisa membuat diriku jelek. Apa kita nggak takut kalau kita bergaul dengan teman-teman yang nggak baik? Ketika lagi duduk di tempat-tempat yang buruk, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Berarti mati kita khussuun khof, matinya jelek. Makanya enak nih hari ini kita duduk di sini kumpul belajar bareng yang seperti ini yang bisa membuat kita makin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kalau ada teman ngajak pengajian berarti dia teman yang baik. Stop, jangan pernah mengikuti teman-teman yang selalu mengarahkan kita kepada kejahatan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah golongan kita menjadi golongan orang-orang yang pandai bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat kita makin dekat dengan Allah, makin akrab dengan Rasul dan makin mencintai kepada sesama kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Munasir نسر يا ya Mudabbir Dabbir, يا مسهل سهل سهل علينا كل Asir, بجاه البشير النذير يا Allah ya Rahman ya Rahim Engkau yang maha memiliki kekuatan Berikan kekuatan kepada kami Agar kami bisa tampil menjadi hamba-hambamu Yang bisa memberikan manfaat kepada diri kami Dan bisa tampil menjadi hamba yang bisa memberikan manfaat Bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Ya Allah ya Rahman ya Rahim Hadirkanlah di tengah-tengah kami Teman-teman yang bisa membuat kami makin dekat denganmu Pastikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita menjadi orang-orang yang pandai memilih teman karena teman bisa mempengaruhi akan jadi apa kita ke depan. Hadan Allah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم